untuk membacakan tafsir di dalam juz amma mulai dari ayat yang ke-17 dan seterusnya Sebelum kita menyampaikan tafsir yang berkait dengan beberapa ayat berikut nanti insyaallah kita akan baca terlebih dahulu dan mudah-mudahan para akhwat ataupun mahat berkenan juga untuk menghafalkannya kita mulai dengan ta'ud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء واتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sesungguhnya hari fasl, yaumul fasl itu miqata. Miqata maknanya adalah maukut. dan yang disebut dengan Yaumul Fasl Sebagaimana yang dikatakan oleh para mufassir Di antaranya dari kalangan Mujahid Ibnu Kasir dari kalangan para ulama Yang jauh setelah beliau Dan para ulama yang lainnya termasuk Yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibnu Saleh Al-Usaimin Dan bahkan hampir boleh kita katakan seluruh para mufassir menafsirkan yaumul fasl adalah yaumul qiyamah. Ini adalah yaumul qiyamah. Kenapa dikatakan yaumul fasl? Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu akan memisah para hambanya dan akan memberikan putusan kepada perselisihan yang ada di antara para hambanya. Maka ketika itu akan tampak mana golongan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran dan mana orang-orang yang berpegang teguh kepada kebatilan. Maka akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu pun akan jelas mana orang-orang yang kafir dan mana orang-orang yang beriman. Mana orang-orang yang melampaui batas dan mana orang-orang yang adil. Mana calon penduduk penghuni surga dan mana calon penduduk neraka maka akan kelihatan ketika itu ya karena memang Allah Subhanahu wa taala akan memisah antara mereka kana miqata hari kiamat ini adalah hari yang miqat maknanya adalah mauqut satu hari yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sebagaimana ketika kita paham yang namanya kiamat sughra sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam beberapa ayat yang hampir semakna idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila ajal seseorang telah tiba batas waktu kehidupan di dunia seseorang telah habis maka tidak ada seorang pun yang bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memajukannya atau untuk mengundurnya beberapa saat. Maka kita melihat ada orang yang boleh jadi mereka telah sakit dengan sakit yang lama, sakit menaun namun juga belum mati-mati Ada di antara mereka Yang kemudian Karena Berbagai macam musibah yang menimpa dirinya Sehingga mereka pun bosan Untuk hidup Namun demikian Bahkan mungkin mereka telah berusaha sekian kali bunuh diri Kalau Allah subhanahu wa ta'ala belumlah menghendaki maka kematian itu pun belum akan menghampiri dirinya. Demikian juga orang yang boleh jadi karena mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia sehingga maunya hidup seribu tahun lagi. Dia pun senantiasa memohon kepada Allah. Namun kalau ajal memang telah tiba, maka dia pun tidak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diundur barang sesaat. Tidak bisa diminta untuk maju barang sesaat pun juga tidak bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diundur barang sesaat. Ada satu contoh yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Suatu ketika di Unaizah yaitu di uh, eh, domisilnya beliau Sesuai Ibn Saimin ada seorang pengendara motor dari satu arah jalan tertentu kita misalkan dari arah barat. Kemudian ada seorang yang mengendari mobil dari arah yang lain itu dari arah utara semisal seperti itu. Nah kemudian ketika mereka sudah dekat dengan perempatan tersebut maka masing-masing mereka mengerim kendaraannya dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada kendaraan yang lain agar melintas terlebih dahulu. Namun Allah takdirkan semuanya berhenti dan kemudian pada saat yang sama mereka pun sama-sama menancap gasnya maka akhirnya terjadilah kecela, eh, terjadilah tabrakan dan sang pengendara motor pun kemudian mati ini bukti bahwa yang namanya ajal itu satu hal yang tidak bisa dihindarkan di mana mereka hanya menunggu beberapa saat saja ya sama-sama mengerim dalam rangka untuk sampai kepada saat yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya semisal hanya beberapa detik setelah mereka mengerim kendaraannya dan kemudian mereka sama-sama tancap gas dan terjadilah kecelakaan yang merenggut nyawa pengendara motor. Ini kiamah sughra maka demikian pula yang namanya kiamah kubro Itu pun telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan Persisnya kapan Maka sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan Tahunnya, bulannya, harinya Jamnya bahkan sampai detiknya sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lain wa ma nuakhiruhu ila li ajalin ma'dudin. Dan tiadalah kami mengakhirkannya, mengakhirkan yaum al-qiyamah kecuali hanya pada beberapa waktu yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan Allah Subhanahu wa taala batasi. Allah menundanya itu menunda hanya sampai pada waktu yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hari kiamat adalah yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yaitu satu hari yang pada saat itu sangkakala akan ditiup yaitu maksudnya adalah tiupan sangkakala yang pertama. Wan nafihu al muwakkalu fiha israfilu. Dan malaikat peniup sangkakala yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah malaikat Israfil. Maka ketika sangkakala ditiup kali yang pertamanya manusia ketika itu kaget luar biasa. Dan lebih-lebih lagi adalah manusia yang hidup ketika itu adalah afsakun nas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu manusia manusia yang paling fasik di dalam kehidupan mereka di dunia. Yang mereka sebelum itu tidak pernah meyakini akan adanya yaumul faza, yaumul qiyamah Hari yang sangat mengejutkan Hari yang sangat mengagetkan di mana sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam ayat yang lain pada saat itu manusia keadaannya seperti orang-orang yang mabuk wa ma bisukara padahal mereka tidaklah mabuk akan tapi peristiwa ketika itu memang sungguh sangat-sangat besar sehingga tidak ada seorang ibu yang sedang menyusui bayinya pun akan mereka lemparkan. Padahal kita semuanya tahu betapa sayangnya seorang ibu ketika dia sedang berkomunikasi dengan anaknya lewat penyusuan. Namun itu pun akan mereka lempar. Dan tidak ada seorang pun yang sedang hamil ketika itu melainkan akan keguguran. Maka mereka akan mengalami situasi yang sangat mengejutkan, mengagetkan. Kemudian mereka akan pingsan dan setelah itu maka mereka pun akan mati semuanya. Adapun tiupan yang kedua adalah tiupan pada saat seluruh manusia dan jin telah meninggal dan kemudian ketika itu manusia akan dibangkitkan di tanah yang sangat lapang Tanah yang akan menampung Sekian banyak Manusia dan jin Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Agar mereka Hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika telah ditiup Sangka kala yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh-ruh setiap manusia yang telah dicabut dari jasadnya pun kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan daging, daging dan tulang belulang membalutkan daging-daging seseorang yang telah dimakan tanah ke tulangnya masing-masing dan kemudian berbentuklah menjadi manusia kembali. Dan pada saat itu maka akan ditiupkan roh-roh kepada mereka semuanya. Nah setelah mereka hidup maka tu afwaja. Mereka akan datang secara berbondong-bondong. Maka afwaja ini kata al-mujahid maknanya adalah mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan dengan kelompok yang sangat banyak. Mungkin untuk mendekatkan pemahaman kita, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji yang mereka tidak lebih dari 3 juta orang itu pun mereka datang ada yang bergelombol berkelompok-kelompok dengan tanda merah di lehernya, ada yang tanda kuning di lehernya dan seterusnya. Kata Ibn Jarir atau Bari rahimahullahu taala bahwa ketika itu tak kullu umatin ma'a rasuliha. Setiap orang akan datang bersama dengan rasulnya. Ya akan datang bersama dengan Rasulnya Ini maksud daripada afwaja Nah kelompoknya itu adalah kelompok umat Yang akan dipimpin oleh Rasulnya alaihi wassalatu wassalam Dan ketika itu Kelompok yang paling banyak Andikan kita Menggunakan tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala maka jelas kelompok yang akan terbanyak adalah kelompoknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain di sana ada kelompok yang banyak yaitu kelompoknya Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi masih lebih banyak lagi kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang nabi yang mereka datang sendirian, tidak memiliki pemeluk, tidak memiliki penganut. Ada yang datang dengan beberapa gelintir orang, ada yang puluhan orang, ada yang ratusan orang dan ada yang datang dengan kelompok-kelompok yang sangat-sangat banyak. Kita ingat misalnya Nuh alaihissalam yang wa makasa nuhu fi kaumihi alfasanatin ila sin. Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun 1000 tahun kecuali 50 950 tahun Namun pengikut Nabi Nuh AS kata Rasulullah sallallahu alaihi tidak lebih dari 100 manusia Tidak lebih dari 100 jiwa Hanya 80 lebih Namun betapa kita melihat Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya. Miliaran, bahkan mungkin triliunan, bahkan mungkin puluhan triliun ataupun ratusan triliun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi akhir zaman yang umurnya paling pendek yang kata Rasulullah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi eh, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah bersabda kebanyakan umur Rasulullah itu antara <clears throat> ya, umur umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Namun demikian beliau memiliki umur yang pendek. Tetapi yang luar biasa sungguh umat beliau sangat luar biasa banyaknya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaaba. Maka pada saat itu langit-langit pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tampaklah di sana banyak pintu-pintu. Yang sebelum itu kita melihat yang namanya langit adalah seperti atap yang tidak pernah terbuka. Namun pada hari kiamat nanti langit yang jumlahnya tujuh itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tampak maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan fakanat abwaba bukan fakana baban. Kemudian akan ada di sana satu pintu tidak akan tapi maka akan muncullah di sana banyak pintu langit pertama, langit kedua dan seterusnya. Dan pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-8 sampai 11 keadaan langit berbeda dengan keadaan langit yang kita lihat sekarang. Yauma takunus samaa'u kal muhl. Pada suatu hari yang mana as-sama' langit itu seperti luluhan perak, yaitu perak yang dibakar kemudian leleh, mencair. Seperti itulah keadaan langit. Watakunul jibalu kal'ihn dan pada satu hari di mana gunung-gunung yang kita lihat namanya gunung itu begitu kokohnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pasak sebagaimana yang telah kita baca di depan dalam rangka untuk mengatur dan menahan angin namun itu pun nanti akan menjadi seperti bulu yang berterbangan wala yas'alu hamimun hamima dan karena dahsyatnya hari itu maka tidak ada seorang teman akrab ketika itu pun dia bercakap dengan teman akrab yang lainnya kenapa masing-masing sibuk masing-masing merasakan keadaan yang sangat berat menghimpit dirinya, maka tidak sempat saling kenal dengan teman akrabnya sekalipun. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba dan ketika hari kiamat tiba maka gunung-gunung pun akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala berterbangan ke sana kemari Inilah satu di antara berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang memang bahwa dunia ini nanti di yaumul kiamah itu fi qabdillah dalam genggaman genggaman Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bayangkan ya dunia berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala maka tentunya ini satu dalil yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak berada di mana-mana. Ya Allah ada di atas arsy. Sehingga dunia, bumi yang sedemikian besarnya yang kita tinggali sekarang ini itu nanti Dia yaumul kiamah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, "Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba." Sesungguhnya neraka jahannam itu di sana ada tempat-tempat untuk mengintai. Yang dia senantiasa menanti sebagai tempat kembalinya orang-orang yang toghin ya, yaitu orang-orang yang melampaui batas dan mereka akan tinggal di neraka jahanam tersebut selama berabad-abad ya selama berabad-abad naudzubillah min dzalik kita mohon perlindungan kepada Allah azza wa jalla dari neraka jahanam tersebut Ya, maka neraka jahanam senantiasa menanti bahkan meminta tambahan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Qaf. Apakah masih ada tambahan lagi? Ya, untuk kami ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka jahanam memohon kepada Allah tambahannya, tambahannya dan tambahannya. Maka orang-orang yang melampaui batas ini akan menjadi penduduk penghuni neraka jahanam. Dan yang disebut dengan orang yang melampaui batas adalah itu mujawazatul haddi, itu melampaui batas ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam suratul zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada diriku semata. Maka tatkala seseorang di dalam kehidupannya di dunia dirinya tidak melakukan ibadah kepada Allah atau melakukan ibadah kepada Allah namun juga melakukan ibadah kepada yang selainnya maka berarti dirinya telah melampaui ketentuan, melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Padahal keadaan di neraka jahanam kata Allah dalam ayat berikutnya La yadhuquna fiha bardan wala syaraba maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa di neraka jahanam tadi seseorang tidak akan bisa menikmati yang namanya kesejukan. Adanya cuma panas, panas dan sangat panas. Wala syaraba dan juga tidak akan mendapati merasakan yang namanya minuman. Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya kesejukan dan adanya minuman. Namun Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Memang ada di sana yang namanya minuman, akan tapi minumannya adalah illa hamim wa ghassaq. Minumannya berupa hamim. Itu berupa air yang mendidih dan mencapai puncak mendidihnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi yang senantiasa kita baca setiap hari Jumat. Kita mendapati ayat di sana dalam ayat yang ke-29. Yughasu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Tatkala mereka para penduduk neraka jahanam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa yastaghisu tatkala mereka mohon meminta kepada Allah minuman maka yughasu bima'in kal mulikal yashfil wujuh. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka minuman yang mendidih laksana besi yang dipanasi sekian panas sehingga mencair. Di mana minuman ini akan menjadikan rusaknya, hancurnya wajah-wajah mereka. Nauzubillahi min dzalik. Dalam ayat yang lain surat Muhammad ayat ke-15 Allah mengatakan wasukuma an hamiman faqatta'a maka para penduduk neraka jahanam pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minuman yaitu berupa air yang sangat-sangat panas mencapai puncak panasnya yang akan memutus urat-urat leher mereka. Langsung matang dan bahkan bukan hanya matang langsung hancur berantakan karena saking panasnya minuman yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan minuman yang kedua adalah wa Para mufasir memaknai bahasanya ghassak adalah satu minuman yang baunya sangat-sangat busuk namun sangat-sangat dingin ya, sangat dingin lagi busuk padahal biasanya sesuatu itu kalau sudah sangat dinginnya bau busuknya akan hilang namun anehnya ketika itu dinginnya minuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata tidak bisa ataupun Allah takdirkan tidak menghilangkan bau busuk yang ada pada minuman tersebut. Dan biasanya kalau namanya minuman ataupun sesuatu yang ataupun benda cair ketika sangat dingin akan membeku. Tapi ketika itu tidaklah demikian. Sangat dingin luar biasa namun bisa diminum oleh manusia. Maka kata para mufassir ketika itu seseorang akan dihukum diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam dengan dua hukuman yang mencapai puncaknya. Panas yang mencapai puncaknya dan dingin yang mencapai puncaknya luar biasa. Seseorang dihukum dengan kedinginan juga luar biasa susahnya. Dia akan bergerak pun susah. Dan rosak. ini para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan rosak adalah setiap yang keluar dari rongga mulut mereka. Baik yang berupa nanah, darah ataupun yang semacamnya ala kulihal namun baunya sangat-sangat busuk akan menjadikan orang yang meminumnya merasa tersiksa yang luar biasa. Maka kalau Allah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada para penduduk neraka jahanam dengan dua siksaan yang saling bertentangan itu, ini kata Allah jazaa'u wifaqa. Sebagai balasan yang wifak maknanya adalah muwafaq sebagai balasan yang sesuai, yang sepadan dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada para hambanya. Hatta hamba tadi berbuat zalim kepada Allah dengan mensekutukannya sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Hal ini bisa kita simak di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Yunus misal ayat yang ke-44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Akan tapi manusia-manusia itulah yang mereka berbuat zalim kepada diri-diri mereka sendiri. Maka ini adalah balasan yang sepadan. Bukan balasan karena didasarkan kedoliman Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan balasan yang didasarkan atas kedoliman, akan tapi balasan yang didasarkan atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pun ingat firman Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Maka keadilan ketika itu adalah keadilan yang mencapai puncak puncaknya. Tidak sedikit pun tercampuri dengan kezaliman, tidak sebagaimana keadilan yang ada di dunia ini yang mungkin kita menilai sebagai suatu keadilan namun boleh jadi di sana masih tercampur dengan kezaliman. Nah, kenapa juga mereka mendapatkan hukumannya semacam itu? Karena innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena sungguh mereka tidak pernah mengharapkan untuk dihisab. Bahkan mereka mengingkari akan adanya hari hisab tidak mengakui akan adanya hari hisab. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang ingkar kepada yaumul hisab. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahr. Tiadalah kehidupan kami ini melainkan hanya kehidupan di dunia saja. Kami hidup dan kemudian kami mati dan tidak ada satupun yang membinasakan kami kecuali waktu semata. Ya kalau waktunya saya sudah mau mati maka matilah saya. Mereka tidak ada mengakui tidak mau mengakui adanya faktor X yang mengatur, membatasi, menentukan kehidupan eh, batas kehidupan dirinya di dunia. Tidak mengakui akan adanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka tidak mengharapkan dan memang bahkan tidak mengakui akan adanya yaumul hisab. Mereka menyampaikan banyak alasannya. Masa ya sebagaimana semisal di dalam surat As-Sajdah Wa idza dhalalna a'inna lafi khalqin jadid. Apakah tatkala kami telah binasa, kami telah hancur, Daging-daging kami telah habis meninggalkan tulang belulang kami. Kemudian kami akan dicipta menjadi makhluk yang baru. Ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentang pengingkaran yang diberikan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani akan adanya yaumul bas. Jadi logika mereka mengatakan bahwa Bagaimana mungkin daging kita telah termakan tanah? Bahkan mungkin tulang belulang pun sudah tidak menyatu, remuk. Bagaimana mungkin kami akan bisa dibangkitkan lagi, akan dihidupkan lagi? Namun itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an memberikan perumpamaan kepada kita tentang mudahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Baik dengan berikan perumpamaan yaitu bumi yang telah kering kerontang karena kemarau dan kemudian Allah menurunkan hujannya dan tiba-tiba bumi itu hidup kembali menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, menumbuhkan berbagai macam biji-bijian dan seperti itulah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan datangnya yaumul ba'ats akan datangnya hari kebangkitan. Dan bukan hanya itu saja, bahkan bentuk pengingkaran mereka dengan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka masih menambahkan kepada mereka dengan tambahan level-level yang tidak sepantasnya diberikan kepada para nabi. Memberikan gelaran-gelaran, ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diberikan kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-52. Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan begitulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir tatkala datang kepada mereka seorang rasul maka yang mereka ucapkan adalah yang mereka tuduhkan kepada para rasul adalah bahasanya rasul itu sahirun atau majnun. Rasul itu adalah seorang tukang sihir ataupun seorang yang gila, seorang yang sinting. Jadi tatkala mereka menginginkan bukti tentang kerasulan yang ada pada diri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah minta kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad dan seterusnya tatkala mereka meminta bukti dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan buktinya maka mereka justru akan mengatakan oh dia itu tukang sihir dia telah mensihir kami itulah yang juga diucapkan oleh Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam dan ini pula yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasulullah dikatakan sebagai tukang sihir. Bahkan yang lebih parah lagi, dia dicap sebagai orang yang gendeng. Orang yang menjenun. Dalam ayat yang lain seperti surat Sot ayat yang keempat Allah mengatakan wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab Orang-orang kafir mengatakan bahasanya Rasul itu adalah seorang tukang sihir dan seorang pendusta. Ya, seorang pendusta. Maka banyak ayat-ayat yang lain yang bisa kita lihat perkataan-perkataan orang-orang kafir kepada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Semisal juga di dalam surat At-Tur ayat ke-30, surat Al-Hijr ayat ke-6 dan 7 dan juga di dalam ayat-ayat yang lainnya. Maka layak kemudian atas apa yang telah mereka lakukan ini Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka setelah mereka diperingatkan oleh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka mereka tidak meresponnya dengan kebaikan tidak mentaati para rasul tersebut dan bahkan mereka ingkar dan bukan hanya ingkar akan tapi melecehkan status kerasulan mereka dikatakannya sebagai tukang sihir, dikatakannya sebagai orang yang gendeng dan seterusnya. Dan kita mesti hati-hati. Kita tidak boleh kemudian mencela ataupun melecehkan Rasul, apalagi ketika Rasul seperti sekarang ini telah meninggal. Kita sudah tidak bisa lagi meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala Rasulullah SAW pulang dari peperangan bersama dengan para sahabatnya Rasulullah alaihi barusan perang kemudian ternyata dalam rombongan itu ada seorang munafik ya ada seorang munafik yang dia mencela melecehkan kerasulan Rasulullah SAW alaihi dengan mengatakan siapakah di antara kita yang paling buncit perutnya, yang paling pendusta omongannya, dan yang paling penakut tatkala maju ke medan peperangan sambil kata-kata tersebut diarahkan ditujukan kepada Rasulullah SAW. Maka seketika itu langsung ada salah seorang sahabat yang menyumpai orang munafik ini dengan mengatakan demi Allah, saya akan laporkan apa yang kau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segera sahabat tadi melaporkan kepada Rasulullah namun ternyata telah kedahuluan firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan kul abillahi wa kutubihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian berani melecehkan beristihza kepada Allah, kepada kitab-kitabnya kepada rasulnya sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian tidak bisa kita bayangkan ada seorang yang pernah ikut berperang bersama Rasulullah namun karena melecehkan kerasulan beliau SAW alaihi wasallam maka dia dianggap sebagai orang kafir sehingga si munafik tadi pun kemudian mengejar sahabat yang melaporkan dan sampailah ke lokasi Rasulullah berada dan kemudian dia pun meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Disampaikan eh, di dalam tafsir Ibn Qasir sampai-sampai kemudian orang tadi memegang ikat kekang kendaraannya Rasulullah dan dia senantiasa terus mengikuti dan meminta maaf kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya hanya berolok-olok biasa. Saya hanya mengisi waktu-waktu kami, kelelahan kami berperang dengan mengatakan itu. Kami tidak memasukkan, memaksudkan dengan sungguhnya Rasulullah. Namun Rasulullah katakan sebagaimana firman Allah, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sungguh engkau telah kafir setelah engkau menjadi orang yang beriman. Wa kullu syai'an ahsaynahu kitaba. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Dan sungguh segala sesuatu telah kami hitung, telah kami tetapkan baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para hambanya. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan Innallaha kataba maqadiral khalaik min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat hal ihwal yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi dan bahkan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata perbuatan yang tampak oleh manusia bukan semata-mata ucapan yang didengar oleh manusia bahkan apa yang telah menjadi komitmen dalam hati seorang Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berkomitmen untuk melakukan satu kebaikan namun ternyata terhalang adanya udur sehingga dirinya tidak bisa melakukannya melainkan dia akan dicatat telah melakukan satu kebaikan sempurna kata Allah dan kalau dia kemudian melakukan apa yang dia niatkan dengan komitmen tadi maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan bahkan sampai lipatan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang yang hendak melakukan satu perbuatan jahat, dia sudah berkomitmen bersungguh-sungguh ingin melakukannya, namun ternyata ada udur. Ketahuan lebih dulu mungkin sehingga tidak jadi melakukannya, maka dia akan dicatat mendapatkan satu syiah, satu keburukan. Sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka keadaan orang-orang yang semacam itu dihinakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam ayat berikutnya, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Maka rasakanlah oleh kalian dan tiadakan dan tiadalah kami menambah kepada kalian illa adab kecuali berupa azab kecuali berupa siksaan dan inilah yang diancamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para penduduk neraka jahanam Allah merendahkannya Allah menghinakannya sudah susah ditambah dengan kesan yang baru yaitu direndahkan, dilecehkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara kepada Allah. Allah tidak mau menanggapi pembicaraan mereka. Sehingga mereka pun hanya berani bicara kepada orang lain, kepada sesama penduduk neraka ataupun kepada para penghuni surga. Tidak berani memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Taala mengatakan Ikhsa'u fiha walatukallimun ya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 108. Tinggallah kalian di neraka jahanam dan janganlah kalian berbicara kepada diriku dan kata lain aku tidak sudi berbicara kepada dirimu. Sehingga mereka pun mengatakan ud'u rabbakum, ya ud'u rabbakum. Sebagaimana dalam surat Ghafir, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab. Mohonkanlah, doakanlah kepada Rabb kalian agar Allah Subhanahu wa taala meringankan dari kami barang satu hari adab yang Allah timpakan kepada kami karena dahsyatnya Adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para penduduk Jahannam, maka mereka meminta kepada para penduduk surga akan agar berkenan memohonkan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani ngomong secara langsung kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan Uda'u rabbakum mintakanlah kepada Rabb kalian, doakanlah kepada Rabb kalian agar Allah meringankan siksanya kepada kami meskipun hanya satu hari. Waliyadzubillah Begitu dahsyatnya siksa Allah Sehingga mereka tidak minta Untuk dibebaskan selamanya Mereka minta satu hari saja Ini menunjukkan Saking dahsyatnya Siksa Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita semuanya dari keadaan yang hina seperti ini sebagaimana yang Allah gambarkan wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi di mana kalian itu para penduduk surga akan melihat mereka tatkala dihadapkan kepada mereka dipampangkan kepada mereka neraka jahanam maka mereka tunduk merendahkan diri melirik dengan pandangan pojok mata mereka karena saking takutnya kepada neraka jahanam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari dahsyatnya siksa neraka jahanam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini dan sebelumnya kita hafalkan lagi beberapa ayat yang tadi telah kita baca tafsirannya mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita uh, hafalkan ayatnya dan akan bisa lebih membekas tatkala kita membacanya di dalam salat-salat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz mohon penjelasan apakah boleh Menggunakan barang tas Ya semisal tas yang terbuat dari kulit biawak Yang telah disamak Apabila tidak boleh harus diapakan barang ataupun tas tersebut ketika kulit itu adalah dari binatang yang boleh dimakan bahkan meskipun binatang tersebut sudah menjadi bangkai kalau sudah disamak maka boleh untuk dipergunakan namun kalau binatang tersebut adalah binatang yang haram untuk dimakan maka tidak boleh kita menggunakan kulitnya wallahu alam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Pada saat apakah orang akan saling tarik-menarik ke neraka Misalnya ayah yang ditarik oleh anak perempuannya Karena tidak mengajarkan menutup aurat dan sebagainya Apakah setelah masing-masing orang selesai hisap ataupun sebelumnya Seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ataukah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan maka setelah hisab dan bahkan orang-orang yang hendak dimasukkan ke dalam surga pun itu mereka akan menunggu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam Ustadz kami ingin bertanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa menyambung silaturahmi maka Allah akan memanjangkan umurnya. Bagaimana penjelasan hadis tersebut jika dihubungkan bahwa ajal adalah ketetapan Allah. Tidak akan dimajukan meski sesaat dan tidak pula diundur meski sesaat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umur kita. Semisal ini yang disampaikan digambarkan oleh para ulama. Semisal orang itu umurnya telah ditakdirkan 60 tahun pas. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala di siang lain mentakdirkan pula yang namanya silaturahmi itu adalah akan memperpanjang umur. Maka orang tadi kemudian dengan silaturahmi yang dia lakukan dia diperpanjang semisal umurnya menjadi tambah dua tahun menjadilah 62 tahun. Nah, akan tapi bahwa di dalam Lauh Mahfud yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang 62 tahun. Adapun yang di tangan malaikat yang mereka mencatat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya tentang keadaan seorang termasuk umurnya maka yang diketahui pada awalnya adalah cuma 60 tahun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya, mentakdirkan uh, silaturahmi ini sebagai satu di antara yang bisa mengubah umur, ya, mengubah umur. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, ada seorang yang tatkala rajin bersilaturahmi, maka dia akan merasakan kelapangan hidup. Merasakan kenyamanan hidup. Sehingga dia merasakan bahwa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya itu sangat luas, sangat lapang, sangat panjang, penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Wallahu taala ini yang pernah saya baca. Kalau tidak salah di dalam uh, eh, sarah Arba'in Nawawi Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah yang dimaksud mushaf Karena saya pernah diberitahu jika haid tidak boleh memegang mushaf Dan ini memang yang diboleh oleh juga sebagian para ulama Ya seingat saya juga uh, Yang dipilih oleh Syekh Ibn Husaymin dalam buku beliau Yang kalau terjemahannya berjudul Darah Kebiasaan Wanita Beliau lebih merojihkan bahwa ketika seseorang sedang haid maka tidak boleh masuk ke masjid dan juga tidak boleh memegang mushaf. Dan mushaf manakah yang dikatakan tidak boleh dipegang yaitu mushaf yang memang isinya adalah dominan berupa firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lihat. Ya, sebagaimana yang kita lihat. Nah, bagaimana dengan terjemahan? Adapun kalau terjemah maka dia di sana sudah lebih dominan perkataan pertama penterjemah ya karena dia selain menterjemahkan yang berarti itu adalah kaul dirinya ditambah lagi nanti dengan penjelasan-penjelasan yang lain yang otomatis ini akan lebih dominan. Nah, sehingga dengan terjemahan maka wallahu taala alam insyaallah boleh memegangnya. Nah, adapun dengan yang murni mushaf yang dominan ayat-ayat Al-Qur'an, maka seorang tidak boleh memegangnya dan kalaupun terpaksa membawanya, maka dia boleh membawa dengan bajunya dengan tas ataupun dengan yang lainnya. Wallahu taala alam. Meskipun di sana ada sebagian ulama yang memperbolehkan seorang masuk ke dalam masjid pada saat sedang eh, sedang haid seperti salah seorang ulama penulis kitab Jami' Ahkamun Nisa dia merojihkan yang seorang itu ketika haid boleh masuk ke dalam masjid dengan catatan tidak sampai mengotori masjid. Namun eh, dalam rangka lebih berhati-hati maka mungkin kita bisa mengambil pendapat yang dirujukkan oleh sesuai Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala wallahu taala alam. Bagaimana jika sedang murojaah Al-Qur'an dengan teman tapi eh, kemudian tertawa karena lupa ayat? Bagaimana adab murojaah? Tertawa ketika tidak dalam rangka untuk melecehkan Al-Qur'an karena mentertawakan diri kita sendiri yang lupa maka insyaallah taala tidak mengapa. Bagaimana adab murajaah? Ya, murajaah ini para ulama memberitahukan kepada kita tentang manakah yang lebih utama apakah ketika kita murajaah itu dengan melihat ayat dengan melihat mushaf ataukah kita di luar kepala artinya dengan tidak melihat mushaf. Maka masing-masing memiliki alasan. Bagi seseorang ini yang yang disampaikan oleh Syekh Salhub di dalam kitabul adab beliau, barang siapa yang lebih khusuk dan bisa lebih mudah ataupun bisa lebih konsentrasi tatkala menghafal Murajaah itu dengan melihat ayat, maka ini yang lebih utama bagi dirinya. Ada ziyadahnya kata beliau dia mendapatkan keutamaan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi seorang yang dia bisa lebih konsentrasi dan bisa lebih khusuk tanpa melihat eh, Mushab maka itulah yang lebih utama bagi dirinya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apabila saat adzan berkumandang tiba-tiba kita merasa ngantuk sekali, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan? Haruskah kita tutup eh, berwudu untuk mengerjakan sholat atau tidur sejenak untuk menghilangkan kantuk syukuran. Yang pertama, seandainya seorang itu ketika mendengarkan adzan langsung ngantuk, ya ini kalau kalau semisal uh, sudah menjadi kebiasaan, berarti ini dalam tanda petik walau Ta'ala ada gangguan ya ada gangguan. Setiap mendengarkan adzan kok malah ngantuk, berarti ini ada gangguan. Dan dia harus menghilangkan gangguan tersebut dengan memperbanyak berzikir pagi petang merukyah dirinya sendiri. Namun kalau semisal bukan jadi kebiasaan, satu ketika misalnya sudah dengar adzan kok ngantuk sekali, ya, maka dia mengira-ira. Kalau semisal dengan tidur dahulu apalagi dia seorang perempuan yang tidak uh, yang tidak harus berjamaah, maka dia boleh tidur dulu sehingga sholat nanti dalam keadaan seger. Tapi dengan catatan dirinya bukan orang yang suka memanjangkan tidur. Maunya tidur sebentar nanti sampai habis waktu. Ini kalau seperti itu tentunya tidak boleh. Namun kalau seorang yang memang membiasakan diri tidur sejenak, saya ingin tidur 10 menit, kalau bisa Ya, maka tidur dulu yang lebih utama. Karena ada seorang yang bisa dia mengira-ira tidurnya. Saya minta atau apalagi kalau zaman sekarang kan ada alarm ya, ini akan mudah untuk kita lakukan. Namun yang lebih penting lagi tatkala kita ingin tidur sejenak, mohonlah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah agar setelah sekian menit dibangunkan. Insya Allah bisa. Ya, jadi kalau keadaannya demikian maka tidurlah dahulu sehingga ketika dirinya menjalankan sholat dalam keadaan segar. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah di jalannya serta keimanan kita tidak turun? Ya, jawabnya yang pertama eh, faktor untuk mendapatkan keistiqomahan tentunya banyak sekali. Yang pertama kita senantiasa mencari ilmu. Ya, mencari ilmu khususnya adalah yang akan memotivasi kita untuk rajin beribadah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan uh, motivasi balasan yang akan didapat oleh orang yang rajin beribadah. Yang kedua, carilah orang-orang yang dia istiqomah ya carilah orang-orang yang istiqomah karena kata Rasulullah almaru ala dini khalili seorang itu sangat tergantung dengan agama yang dimiliki oleh temannya dan yang ketiga adalah memperbanyak melakukan memaksakan diri ya eh, artinya memaksa dirinya sendiri bukan memaksakan diri memaksa dirinya untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah karena akidah alusunah wal jamaah bahasanya keimanan itu akan bertambah seiring dengan ketaatan yang dia lakukan. Dan kata lain, al-iman yazidu wa yanqus, keimanan itu bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan akan bertambah seiring dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah dan e, keimanan akan turun seiring dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia di zaman sekarang ini jauh dari keimanan dan bagaimana agar kita tidak malas untuk e, menghafal Al-Quran karena banyak di kalangan kita lebih bersemangat untuk mendengarkan lagu serta menghafalnya ya, kayak tadi dan ini sudah sering sebenarnya kita sampaikan bahwa satu di antara motivasi yang perlu kita tancapkan pada diri kita untuk gemar membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran adalah sabda Rasulullah. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari kitab pula falahu bihi falahu biha hasanatun, maka dia akan mendapatkan hasanah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penjelasan satupun entah dari ayat ataupun dari hadis tentang hasanah yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita menghafal yang lainnya. Bahkan hadis pun tidak ada penjelasan pada siapa yang menghafal satu huruf dari hadis tidak ada. Pada siapa yang membaca satu huruf dari hadis tidak ada. Yang ada adalah jaminan dari Rasulullah kepada kita pada siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingat sabda Rasulullah ini kita akan gemar membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Ya apalagi kalau kemudian dibanding dengan lagu-lagu ya. Tentunya e, perbandingannya adalah bainas sama iwal ard. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara kita untuk terus mengingat kematian dan hari kiamat agar kita berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Berapa banyak di dalam ayat Al-Quran dan di dalam eh, hadis Rasulullah SAW yang senantiasa mengingatkan kita akan Allah Subhanahu Wa Taala dan Yaumul Akhir. Ini yang pertama. Ini dalam rangka supaya kita tuh ingat kepada hari akhir seperti uh, firman Allah Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Sungguh terdapat suri teladan yang sangat baik pada diri Rasulullah Yaitu bagi orang yang senantiasa Mengharapkan pertemuannya dengan Allah Dan pertemuannya dengan hari akhir Dan juga berapa, berapa kali Rasulullah mengatakan Mengkana yu'minu billahi wal yamil akhir Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka tentunya Supaya kita banyak mengingat Allah dan mengingat hari akhir, kita juga harus memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam juz amma ini. Di mana juz amma itu kebanyakannya adalah menceritakan kepada kita tentang keadaan yaumul akhir, entah surganya entah nerakanya. Ini yang pertama, yang kedua, supaya kita tidak terlalu panjang angan-angan. Yang ini juga menjadi sebab terhinanya kaum muslimin sekarang ini satu ketika Rasul ditanya, "Kenapa kaum muslimin menjadi hina?" Mereka banyak akan tapi tidak berharga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, karena kebanyakan orang Islam, ya, kebanyakan mereka yang sangat mudah diumbang-ambingkan itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut, sangat cinta kepada dunia dan takut untuk mati. Maka hendaknya kita jangan terlalu cinta kepada dunia. Ini akan bisa eh, lebih menjaga hati kita untuk takut kepada kematian. Dan yang ketiga bisa diantaranya adalah yang kita lakukan sering-sering menengok orang sakit. Apalagi yang sakitnya parah. Sehingga ini akan menjadikan hati kita menjadi hati yang lebih lembut. Ya, tengoklah orang yang sakit. Dan ini menjadi satu di antara hak saudara kita. Yaitu menengok saudara kita yang sedang sakit apalagi sakitnya parah. Ya. Cobalah sesekali terkadang Anda rajin bahkan disabarkan untuk menunggu orang yang dalam keadaan sakaratul maut sehingga Anda akan mengetahui betapa susahnya betapa sakitnya keadaan sakaratul maut. Yang keempat, rajin-rajinlah ya ataupun paling tidak berziarah. Akan tapi ini bagi para perempuan afan ya tidak boleh memperbanyak berziarah, yaitu di makruhkan dan bahkan sebagian ulama mengharamkan seorang perempuan rajin berziarah. Adapun bagi lelaki maka sangat penting untuk berziarah. Sejauh manakah batasan aurat sesama wanita? Bolehkah seorang wanita memijat eh, tubuh sesama teman wanitanya? Area pijatan full body Jazakallahu khairan. Uh, amin wa iyaki Wallahu taala alam. Seingat saya uh, aurat sesama perempuan itu adalah aurat besarnya ya, aurat besarnya. Itu maksudnya adalah kemaluannya. Namun demikian Eh, akan lebih selamat seandainya ketika memijat semisal maka paling tidak ya memakai kain lah apa yang bisa digunakan untuk menutupnya uh, aurat besarnya ataupun mungkin mohon maaf uh, payudaranya sehingga tidak sampai terlihat terlalu vulgar di hadapan wanita yang lainnya sehingga tetap ditutup dengan kain uh, mungkin tangan kan bisa dimasukkan ke bawah kainnya wallahu taala mungkin demikian yang bisa kita jawab tentunya banyak sekali kekurangannya, kesalahannya. Al-afu minkum astagfirullahaladzim Namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla Allahumma alim nabi ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh